Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidhi Kita di bab yang keempat Tentang bersisirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menyisirnya atau besuruinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bainat tafrid wal ifrat ya. Di antara orang-orang yang berlebihan dan diantara orang-orang yang melalaikannya. Maksudnya ketika beliau mengurus masalah rambut, beliau pertengahan, sedang. Tidak banyak membuang energi atau waktu dalam mengurus rambut dan juga tidak melalaikannya sampai-sampai rambut acak atau terlihat tidak baik. Tapi pertengahan. Beliau sisir, kemudian beliau belah tengah. Ya, kemudian dengan yang arah kanan dulu ya. Kemudian eh, hadis yang pertama di bab ini hadis yang ke-32 berkata Al-Imam At-Tirmizi haddath haddatsana Ishaq ibn Musa Al-Ansari qala haddatsana Ma'n ibn Isa qala haddatsana Malik ibn Anas an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid Kata Al-Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa al Ansari. ini ulun kada temukan e, terjemah beliau Qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ma'an bin Isa Ma'an bin Isa. Kata Al-Imam Al-Zahabi di Syiar A'lamin Nubala, Ma'an bin Isa bin Yahya bin Dinar, seorang imam, seorang yang bergelar Al-Hafidh. Imam, seorang yang bergelar Al-Hafidh, Abu Yahya Al-Madani. Berarti orang mana? Orang Madinah, iya. Kemudian Maula Asja' Maula Asja' berarti apa? Budak yang dimerdekakan oleh Asja' Kemudian Al-Qazzaz Al-Qazzaz ya, Gelar beliau Atau profesi beliau Al-Qazzaz Tukang sutra Tukang sutra Tukang tenun sutra Disebutkan di Syarah Alamin Nubala Berkata Muhammad bin Su'ad qala kana ma'an yu'alijul qiz bil Madinah. Ma'an ini memperbaiki sutra di kota Madinah. Kemudian beliau membelinya. Jadi mungkin wallah alam apakah beliau ada melihat sutra yang rusak ya. Kemudian beliau perbaiki, kemudian beliau beli. Jadi termasuk pandai dalam masalah sutra. Makanya gelar gelar para ulama itu ada yang dikarenakan profesinya. Seperti Al-Qazzaz, Al-Haddad. Tetap hadat artinya tukang pandai besi. Maka ada yang bergelar Al-Haddad dan seterusnya. Kemudian eh, beliau mengatakan menceritakan kepada kami Malik bin Anas al Imam Malik bin Anas Imam Zahabi menyebutkan Syekhul Islam seorang yang bergelar syekh ya. Syekh itu ada dua Ada syekh dari segi umur Dan syekh dari segi ilmu Kalau syekh umur itu berapa? Di atas 40 tahun Imam Nawawi menyebutkan tingkatan umur ya Tingkatan umur itu Kalau pemuda itu umurnya batasannya Mulai dia balik sampai 30 tahun kalau sudah 31 lain muda lagi sudah tua. Lain remaja masjid lagi tuh. <laughs> Kemudian di atas 31 sampai 40 itu namanya kahlun, kahal. Kahal ya. Makanya kalau batuk kuhul-kuhul jar. <laughs> Jadi umur 31 sampai 40 itu namanya kahal. Di atas 41 sampai seterusnya, di atas 40 sampai seterusnya itu namanya syekh. Jadi banyak beban pian syekh. Syekh ya, para syekh. Jadi kalau syekh dari segi ilmu itu, dia bisa disebut syekh sekalipun masih muda. Karena ilmunya yang sangat dalam. Syekh, walaupun masih anum. Seperti Imam Syafi'i ya. Masih anum, masih muda, sudah diangkat menjadi mufti. Diangkat jadi qadhi. Imam Malik, Syekhul Islam, Hujjatul Islam yang bergelar hujahnya agama Islam Imam Mudaril Hijrah imamnya kota Hijrah maksudnya kota Madinah Abu Abdullah Malik bin Anas kunyah beliau Abu Abdullah Malik bin Anas nah, Maulidu Malik alal asah fi sanati 93 ama mauti Anas khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Imam Zahabi Maulidu Malik Maksudnya apa Maulid Malik? Waktu kelahiran Imam Malik. Jadi Malik Maulid itu ada dua makna. Ada yang waktu lahir, ada yang tempat lahir. Waktu lahirnya Imam Malik alal Asah kata Imam Zahabi menurut pendapat yang paling sahih pada tahun 93 pada tahun yang meninggalnya Anas bin Malik pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu, di tahun ke-93 Hijriah, eh, sahabat Anas bin Malik meninggal. Di tahun itu juga Imam Malik bin Anas lahir. Tentang pujian beliau, qala berkata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Malikun alimu ahli Hijaz wa huwa hujjatu zamani. Imam Malik adalah seorang alim penduduk Hijaz, kota Mekah dan Madinah dan beliau adalah hujjah, seorang hujjah di zamannya. Imam Syafi'i juga menyebutkan idza dzukiral ulama famalikun an-najmu. Kata Imam Syafi'i, apabila disebutkan nama-nama para ulama, maka Imam Maliklah bintangnya. Subhanallah. Makanya di kota Madinah itu kalau ada minta fatwa, orang merujuk ke siapa? Imam Malik. Yang lain enggak berani. Masa Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengambil dari An Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah. Hisham ini cucunya Zubair bin Awam, sahabat. Hisham bin Urwah bin Zubair. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid kata Imam Zahabi al-imam mustiqah, seorang imam, seorang yang siqah Syekhul Islam Abdul Munzir Al-Qurashi. Al-Qurashi berarti apa? Orang Quraisy atau orang Quraisy suku Quraisy. Kemudian Urwah. Nah, Hisham mengambil dari ayah Sidin Urwah bin Zubair. Itu anaknya dari Zubair bin Awam. Kata Imam Zahabi Urwah ibnu Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu ammatihi Safiyah bin Az-Zubair bin Awam Urwah bin Zubair bin Awam, Al-Imam Alimul Madinah Abu Abdullah Al-Qurashi Al-Asadi al Madini Al-Faqih Ahadul Fuqaha As-Sab'ah. Kata Imam Zahabi, Urwah adalah anaknya Hawari. Hawari artinya apa? Hawari. Di Al-Quran banyak Hawariyun, pengikut setia. Anaknya pengikut setia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Zubair bin Awam. Dan anak wabnu ammatihi dan anaknya bibinya Nabi, bibinya Zubair. Hmm, maksudnya apa nih? Dan anaknya dan anak Ammah itu acil ya. Karena Aisyah adalah saudari dari Sofiyah. Sofiyah juga anak dari Umar bin Khattab Hafsah ya. Belum lupa nanti di, dilewatkan saja. Al-Imam seorang imam, alimul Madinah, alim al, orang alimnya kota Madinah, Abu Abdullah Al-Qurashi, termasuk e, salah satu fukaha yang tujuh di antara para para tabi'in. Kemudian an abihi beliau meriwayatkan dari ayahnya yaitu Zubair bin bin Awam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya menyisir rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan saya haid. Haid ya. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang haid itu tidak dijauhi sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi. Dijauhi, diusir kada diberi, kada diberi makan, dikeluarkan dari rumah itu orang-orang Yahudi ya, nanti disebutkan. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Fi hadzal hadis dalilun ala jawasi tarjilil mar'ah ra'sa zawjiha walau kanat haidan." Di dalam hadis ini dalil bolehnya menyisirnya perempuan kepala atau rambut suaminya sekalipun perempuan tadi haid kama yadullu ala jawazi mulasam mulamasatil haid li zaujiha sebagaimana ini juga dalil bolehnya mula mulamasah bersentuhan atau bercumbu rayu e, eh, orang yang haid kepada suaminya bolehnya menyentuh orang yang haid kepada suaminya dan bolehnya suami menyentuh perempuan atau istri yang haid istri boleh menyentuh suami suami juga boleh menyentuh si istri Wa anna jismal haid laisa binajis dan bahwasanya tubuh atau jasadnya perempuan yang haid tidaklah najis. Kenapa Syekh Abdul Razak menyebutkan seperti ini? Dikarenakan sebab turunnya ayat Yas'aluna 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa afil mahid dikarenakan orang-orang Yahudi mereka menjauhi istri mereka. Ulun bacakan di riwayat Imam Muslim Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut." Fasal ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu taala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazidun nisaa fil mahid. Al-ayah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kullasyai'in illan nikah." Orang-orang Yahudi Kata Anas bin Malik bahwasanya orang Yahudi apabila istri mereka haid atau anak perempuan mereka haid, maka mereka tidak memberi makan. Nah, diberi makan, intinya dijauhi ya. Tidak dikasih makan. Walam yujami'uhunna fil buyut dan mereka tidak mencampuri mereka di dalam rumah, disuruh keluar. Maka para sahabat Nabi pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Para sahabat selalu merujuk kepada Nabi ada masalah dirujuk, ada masalah jangan memikirkan seorangan kayak itu nah. Sama seperti kita kalau ada masalah tanyakan kepada ahlinya seputar ilmu. Sahabat pun langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menurunkan ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa afil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Kemudian katakanlah wahai Muhammad haid itu adalah azan suatu kotoran, maka jauhilah istri-istri kalian. Maksud jauhilah istri-istri kalian dalam hal berjima berhubungan badan. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kullasyai'in, perbuatlah semuanya kecuali nikah." Nikah di sini apa? Nikah secara bahasa artinya wato, jima. Nikah secara bahasa artinya al wapok artinya ber, berjima. Kata Nabi, "Perbuatlah sekehendak kalian apapun itu kecuali berjima." Ini menunjukkan bercumbu rayu itu boleh ya. Bercumbu rayu boh, boleh. Jangan dijauhi seperti orang-orang Yahudi. Dalam uh, syarah yang lain, Al-Imam Abu Walid Al-Baji, salah seorang ulama abad kelima di kitab beliau Al-Muntaqa Syarah Muwatta Imam Malik. Beliau mengatakan, "Qad kanatil yahud idha hadat minhumul mar'ah akhrajuha minal baiti falam yuakilha walam tatasarraf baina idihim fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi mukhalafatihim fi dhalik." wa abaha mubasharataha li'anna al-haid laisa binajis wa innaman najasah fid dam. Nah, kata Al-Imam Al-Baji, orang-orang Yahudi itu Apabila haid perempuan di antara mereka, mereka mengeluarkannya dari rumah. Jadi jauhi, dikeluarkan kasihan ya. Bini atau anak haid dikeluarkan dari rumah. Kemudian tidak mereka kasih makan. Jadi seakan-akan perempuan tadi tidak berguna di antara di antara mereka. Maka Rasul pun menyuruh untuk menyelisihi mereka dalam perkara tersebut yaitu didekati. Malah di dalam riwayat eh, Al-Bukhari di antara muamalah Nabi kepada istrinya yang haid, ini bisa kalian praktekkan lah kenapa? Jangan sopan kayak itu nah. <laughs> Bisa kalian praktekkan sebagaimana Rasul praktekkan ke, eh, kepada istri beliau yang eh, kena haid ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ra'sahu fi hijri fayaqra'u wa ana haid." Disebutkan di riwayat Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku. Nah, berapa di pangkuan bini? Fayaqra, maka Rasul membaca Al-Qur'an. Sedangkan saya ketika itu ha haid. it. Nah, itu termasuk muamalah Nabi dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dijauhi bininya. Kalau Nabi didekati, bahkan Nabi duduk di pangkuan Aisyah membaca Al-Qur'an. Al Kata Imam Nawawi, Fihi jawazu qiraatil Qur'an muttaji'an wa muttaki'an 'alal haid wa biqurbi maudi'in najasah. Kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini bahwasanya ini dalil bolehnya membaca Al-Qur'an berbaring. Nabi berapa di pangkuan Aisyah dan juga bolehnya bersandar kepada orang kepada perempuan yang haid, bersandar dan mengaji. Kemudian bolehnya juga membaca Al-Quran dekat dengan tempat najis. Maksudnya apa? Kemaluan. Karena keperempuan perempuan mengeluarkan darah. Nah, jadi boleh. Bisa kan praktekkan ya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi didekati, diparaki, disayangi hmm, dan seterusnya. ulang teruskan perkataan Al-Imam Al-Baji tadi. Wa abaha mubasyarataha dan Nabi membolehkan bercumbu dengan dengan istri. Nanti ulun sebutkan tiga pembagian tentang bercumbu kepada istri yang haid. Karena perempuan yang haid tidaklah najis sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya yang najis itu adalah darahnya, bukan orangnya ya. Orang Yahudi menganggap perempuan-perempuan yang haid itu najis sehingga dijauhi. Tapi kata Rasul yang kata Al-Imam Al-Baji yang najis itu adalah darahnya, bukan orangnya. Ya, bukan orangnya. Kemudian uh, ulun ingin sebutkan pembagian tentang bercumbu rayu terhadap istri yang haid. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid bahwasanya bercumbunya seorang laki-laki dan merayunya kepada istrinya dan istri ketika itu dalam keadaan haid atau nifas jadi nifas itu dalam hal bercumbu rayu sama seperti haid hukumnya. Sama seperti perempuan yang haid. Kata Syekh ada tiga macam. Bercumbunya laki-laki terhadap istrinya yang haid ada tiga macam. Yang pertama an yubashiraha bil jima' fil farji wa hadha haram bi ijma'il muslimin. Yang pertama adalah bercumbunya suami kepada istri yang haid dengan berjima di kemaluannya, maka ini hukumnya haram dengan ijma kesepakatan kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin. Yang kedua, jadi satu suara ya, hukumnya haram ketika perempuan haid atau nifas, haram hukumnya jima. Yang kedua, al-mubasyarah fi ma fawqas surrah wa tahtar rukbah bil qublah awil mu'anaqah awil lamsi aw ghairi dzalik wa huwa halalun bittifaqil ulama. Yang kedua, bercumbu rayu di di atas pusat dan di bawah lutut. Bercumbu rayu apa yang ada di atas pusat, di atas pusat ya, dan apa yang ada di bawah lutut. Bil qublah dengan mencium. Jangan kiblah ya, Makanya kalau bahasa Arab itu salah baris fatal. Kalau kublah mencium, kalau kiblah Ka'bah, kiblat. Bil kublati dengan mencium atau memeluk atau menyentuh atau selain itu maka halal dengan kesepakatan para ulama. Bercumbu rayu dengan istri yang haid atau nifas di antara pusat dan di bawah lutut itu boleh halal menurut kesepakatan para ulama. Jadi batasnya antara pusat dan di bawah lutut. Berarti yang di antara itu belum ya. Yang ketiga. Baru yang ketiga, bercumbu rayu antara pusat dan lutut. Kan tadi yang kedua tadi di atas pusat, di bawah lutut. Ini di antara keduanya. Nah, Tapi selain selain jima yang enggak boleh. Maksudnya bercumbu rayu yang selain jima antara pusat dan lutut. Belum sebutkan dulu khilaf antara ulama, maka para ulama, para imam seperti Abu Hanifah, Abu Hanifah siapa ngaran sidin? Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak boleh. Terlarang. Tiga imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak tidak boleh. Kemudian pendapat yang membolehkan diantaranya Imam Ahmad, Imam Ahmad dan ini juga dipilih oleh Ba'dul Hanafiyah, Ba'dul Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah. Sebagian ulama Hanafi. Jadi di dalam ilmu e, di dalam fikih itu kadang disebutkan ini pendapat Abu Hanifah dan ini pendapat Hanafiyah. Kalau Abu Hanifah Imam Abu Hanifahnya, kalau Hanafiyah ulama bermazhab Hanafi. Sama seperti ini pendapat Imam Malik tapi berselisihan dengan pendapat Malikiyah. Kalau Malikiyah ulama Malikinya. Sama seperti ini pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah. Syafi'iyah ulama mazhab Syafi'i. Terkadang ada perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan ulama-ulama Syafi'i. Contohnya seperti ini kasus ya. Dan mereka kadang berselambatan beda pendapat antara imam dengan mazhab, ulama mazhabnya. Dan pendapat yang membolehkan Imam Ahmad, sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, ulama bermazhab Hanafi maksudnya, ulama bermazhab Maliki dan ulama bermazhab Syafi'i. Di antaranya Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi berbeda dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi, huwal aqwa dalilan wa huwal mukhtar. Pendapat yang membolehkan bercumbu rayu dengan mencium dan seterusnya selain jima itu boleh itulah pen, itulah dalil yang paling kuat kata Imam Nawawi dan inilah pendapat yang dipilih Berarti beliau berbeda dengan Imam Syafi'i. Dan itu biasa ya. Selama Imam Nawawi punya dalil yang kuat dan beliau memang benar-benar mencari hal tersebut, maka ini biasa. Berbeda dengan Imam Madhab. Kemudian terakhir Fatwa Lajnah Daimah, pusat apa riset riset ulama fatwa di Arab Saudi. Di situ disebutkan yuhramu 'ala zawji an yujami' zawjatahu fi farjiha wa hiya haid walahu an yubashira fi ma Nah, jadi fatwa MUI-nya Arab Saudi kata mereka diharamkan atas suami untuk menjima istrinya di kemaluannya sedangkan perempuan tersebut haid dan dia boleh bercumbu rayu selain jima tadi. Berarti intinya apa? Boleh antar pusat dan lutut. Kemudian eh, ini hadis yang pertama yang mana Rasulullah SAW. poinnya adalah Aisyah menyisir rambut Rasulullah SAW. Ya, jadi bini membantu untuk menyisirkan rambut suami. Karena apa-apa. Kemudian yang hadis yang berikutnya yang terakhir masih ada 10 menit lagi Hadis yang ke-33 panjang enggak? Sampailah itu isyraq. Kamu sampai sini isyraqnya berapa? 627 tambah tambah 15 atau 10 berapa? 10 menit lagi lah. Ya. Had berkata Imam Tirmizi, haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi qala haddatsana Rabi' ibnu Sabih an Yazid ibni Aban warraqashi an Anas ibni Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sih wa tasriha lihyatihi wa al qina hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat Hadis yang tadi yang sebelumnya itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadisnya sahih. Hadis yang berikutnya ini kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa belum tidak temukan malam tadi. Qala beliau mengatakan hadatsana Waqi, Waqi bin Jarrah, ya, gurunya para para imam di antaranya Imam Syafi'i. Disebutkan yang kemarin itu bahwasanya kalau Imam Syafi'i ada apa? hafalan beliau bermasalah, maka mengadu ke Waqi. Waqi ya ini Waqi bin Jarrah. Qala beliau mengatakan hadatsana Rabi' ibnu Sobih. Rabi' ibnu Sobih ya, yang ulun temukan bahwasanya beliau ini Isra Alamin Nubala meninggal dalam dalam keadaan berperang di negeri Al-Hind. Hind itu India. Beliau meninggal dalam keadaan berperang di negeri India. An Yazid bin Aban dari Yazid bin Aban Warroqashi An Anas ibni Malik dari sahabat Anas bin Malik khadimnya Rasulullah saw selama 10 tahun Qala beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak minyak di kepalanya. Maksudnya beliau memakai minyak di kepala rambut beliau. Wa halih yatihi dan beliau menyisir jenggotnya. Ya, jadi disisir dirapikan lah, dirapikan jenggot. Wa sirul qina dan beliau banyak al itu di sini apa? Qina itu artinya secarik kain yang diletakkan di atas kepala ketika di ketika rambut diminyaki untuk menjaga pakaian dari minyak tersebut. jadi karena rambut Nabi diminyaki dengan rambut yang banyak dan beliau akhirnya memperbanyak menggunakan kina. Kina itu secarik kain yang diletakkan di kepala ketika rambut diminyaki untuk menjaga pakaian agar jangan kotor dari minyak tersebut. Hatta ka'anna saubahu saubu sayyad sehingga seakan-akan bajunya adalah baju tukang minyak. Nanti ini gimana hadisnya? Komentar para ulama, apakah ada keanehan atau hal-hal yang mungkar nanti disebutkan di di syarahnya. Ya, ulun bacakan dulu. Di sini Anas bin Malik mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa memperbanyak atau sering meminyaki rambutnya, menyisir jenggotnya. Maksudnya adalah Beliau banyak menggunakan minyak rambut ketika menyisirnya. Demikian juga pada jenggotnya beliau sisir. Kemudian juga perkataan Anas disebutkan dan beliau banyak memakai kina. Kina tadi adalah secarik kain yang digunakan untuk menutupi kepala ketika rambut diminyaki agar baju jangan kotor kena kena minyak. Disebutkan kata Syekh Abdul Razak beliau Shallallahu alaihi wasallam banyak memakai kina karena seringnya menggunakan minyak rambut. Ulun cepati saja. Kemudian Anas bin Malik juga mengatakan sehingga seakan-akan bajunya, baju Nabi adalah baju tukang minyak dikarenakan beliau banyak menggunakan minyak di rambut sehingga bajunya seperti baju tukang minyak. Maksudnya adalah az zayyad di sini ada, kata-kata zayyat tukang minyak, walladzi yashtaghil bizaiti iman. Dia orang yang sibuk dengan minyak, zayyat tukang minyak, sibuk dengan perkara-perkara minyak. Maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pakaian beliau banyak percikan atau bekas minyak sehingga disebutkan pakaian beliau seakan-akan seperti pakaian tukang minyak. Kata Al-Imam Ibn Katsir, "Lamma dzakara al-hadis fihi gharabah wa naqarah, fa min an-naqarah fihi lafdhu ka'anna thawbahu thawbu zayyat." Hadhihi sifatun kana sallallahu alaihi wasallam yunkiruha alaman yaraha alaihi. Kata Ibn Katsir, setelah menyebutkan hadis ini, kata beliau, di hadis ini terdapat keanehan dan kemungkaran. Kata Imam Ibn Katsir, di hadis ini ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang janggal dan ada yang mungkar. Di mana letak mungkarnya? Kata Imam Ibnu Katsir, ka'anna saubahu saubu zayyat, seakan-akan baju beliau seperti baju tukang minyak. Ada minyaknya ya. kotor ya, seperti itu. Kemudian dan sifat ini kata Ibnu Katsir, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang melihat beliau. Maksudnya sifat baju yang kotor ketika seseorang melihat nabi, ketika seseorang itu melihat nabi dengan baju yang eh, bukan ya. Sifat seperti ini, baju dengan yang kotor itu sifat orang sifat yang diingkari oleh orang yang melihat nabi. Maksudnya apa? Orang yang melihat nabi manakala mendengar eh, tentang seperti ini, baju nabi kotor dengan minyak, Niscaya orang yang pernah melihat Nabi mengingkarinya. Kenapa? Karena sifat baju Nabi ketika berpakaian itu bersih, menjaga dari dari kotoran. Nah, ada riwayat dari Abu Daud di sunannya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya kata Jabir, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu faqala ama yajidu hadza man yusakkinu bihi sya'rahu?" ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه Jadi kata Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan datang kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Rasul pun melihat laki-laki yang rambutnya acak-acak kemudian rambutnya gimbal gimbal itu masuk ya atau puntal atau nah, puntal atau gimbal maka Rasul pun berkomentar ya. Amaka na yajidu hadza min sakinu bihi sya'rah? Apakah tidak apakah dia tidak menemukan atau mendapatkan yang bisa merapikan rambutnya? Orang ini kada dapat yang bisa menyisir rambutnya kah seperti itu? Intinya Nabi menyuruh untuk menyisir rambutnya, memperhatikan penampilan. Dan juga Rasulullah SAW alaihi wasallam melihat orang lain yang mana bajunya kotor. Apa reaksi Nabi komentar Nabi? Apakah orang ini tidak menemukan air yang bisa mencuci atau membasuh pakaiannya sehingga bersih? Artinya Nabi tidak suka atau menyuruh rambut yang acak-acakan dan baju yang kotor. Maka keanehannya adalah tidak mungkin Rasulullah SAW berpakaian kotor, sedangkan Rasul memperhatikan penampilan beliau baik rambut ataupun baju. Makanya di sini kata Syekh Abdul Razak isnaduhu dhaif, sanatnya lemah. Dikarenakan ada seorang rawi yang bernama Ar-Rabi bin Sobih, dia terpercaya tapi buruk hafalan beliau. Makanya dalam satu hadis itu, kalau misalnya sanatnya bermasalah satu saja, yang lainnya sikoh semua, satu saja sangat buruk hafalannya, maka menjadi dhaif. Syekh Albani juga mendoaifkan hadis hadis ini karena kata Ibnu Katsir ada semacam janggal ya baju Nabi kotor ya sedangkan belum memperhatikan penampilan beliau. Itu hadis yang ke-33. Jadi cukup kita dua hadis saja untuk minggu ini insyaallah kita sambung di hadis yang berikutnya. Intinya kita mempelajari ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW memperhatikan masalah rambut tidak menyepelekannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah rambut tidak melalaikannya atau tidak juga berberat-berat dalam masalah rambut dalam artian berjam-jam sibuk mengusir rambut saja. Enggak. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambut beliau dan membelah tengah ya dan sebelah kanan dulu karena beliau menyukai hal-hal yang baik didahului dengan sebelah sebelah kanan. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, Asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.